أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم Di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man taraka as-salata sukran marratan wahidah فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال أوصارة أهل جهنم من ترقى الصلاة سكرا مرة واحدة barang siapa yang meninggalkan salat sekali karena mabuk meninggalkan sholat sekali karena mabuk dan itu disengaja mabuknya. Waalaikumsalam warahmatullah. Disengaja mabuknya. Dia meninggalkan sholat sekali karena mabuk. Dan dalam fikih Syafi'i orang yang meninggalkan orang yang mabuk dengan sengaja atau karena meremehkan perkara bir ya. Kemudian dia mabuk tidak sadar dan dia meninggalkan sholat karena mabuknya karena tidak sadar sampai keluar waktu maka tetap diwajibkan atasnya sholat tetap diwajibkan atasnya sholat kemudian nanti setelah dia siuman dia mengkodok sholatnya nah sekarang barang siapa yang meninggalkan sholat sekali karena mabuk فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas darinya disebabkan pertama dia punya akal dan mabuk telah menghilangkan akal ketika dia sengaja mabuk maka dia kehilangan akal. Orang kalau misal kehilangan akal, dia sudah kehilangan dunia dan segala isinya. Itu pertama. Namun yang lebih buruk adalah dia meninggalkan sholat dengan hilangnya akal yang disengaja tersebut, yang disebabkan oleh hal yang dia sengaja. Maka ia seperti orang yang memiliki dunia dan segala isinya lalu dirampas darinya. Ini pertama kali kalau misalnya dia mabuk kemudian meninggalkan sholat sekali itu. Bagaimana kalau berkali-kali? Maka di sini Rasulullah SAW memberikan batasan waman taraka salata sukran arba'a marrat. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk sebanyak empat kali, kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu tinatal khabal. Maka menjadi hak Allah kalau misalnya menjadi hak Allah sesuatu yang wajib dan pasti Allah lakukannya. Ini ancaman benar-benar berarti dosa besar sekali maka menjadi hak Allah berarti sesuatu yang kewajiban yang akan Allah taala lakukan an yasqiyahu tinatal khabal untuk meminumkan kepadanya suatu minuman bernama tinatul khabal ada yang bertanya wa tinatul khabal ya Rasulullah wahai Rasulullah apa yang dimaksud dengan tinatul khabal maka beliau menjawab usaratu ahli jahannam usarah ahli jannah. Usarah yaitu perasan. Kita tahu sirup bahasa Arabnya asir. Maka usarah itu perasan. Kesimpulan dari penghuni neraka maksudnya perasan naudzubillah tubuh penghuni neraka busuknya tubuhnya penghuni neraka diperas menjadi nanah darah dan keburukan-keburukan cairan maka itu disebut tinatul khabal yang akan diminumkan oleh Allah taala nanti di neraka bagi orang yang meninggalkan salat karena mabuk sampai empat kali. Nauzubillah min adzabin Di dalam riwayat Al-Musnad Imam Ahmad juga, Musnadnya Imam Ahmad juga dari Abdullah bin Amr juga secara marfu yaitu bahwasanya ini disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda <coughs> Ya hukumullah Man syaribal khamra marratan lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha fa in taba taballahu Allahu alaihi fa in 'ada lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina subaha fa in taba taballahu 'alaihi Man syaribal khamra marratan barang siapa yang meminum khamar sekali lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina subaha maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari arba'ina subaha selama 40 pagi namun maksudnya selama 40 hari Allah tidak menerima solatnya. Fa'in taba taballahu alaihi. Jika ia bertaubat, pasti Allah akan menerima taubatnya. Cuma sekali lagi dia tidak diterima solatnya 40 hari ke depan. Itu apakah dia tetap diwajibkan solat? Tetap diwajibkan solat. Tetap diwajibkan solat. Namun solat tersebut hanya menunaikan kewajiban dan tidak mewariskan pahala itu bedanya. Ya. Jadi ini termasuk amalan kalau misalnya dia sholat pun itu tidak diganjari pahala itu maksudnya. Jadi lam yak yakbalillah di sini kabul maksudnya kabul di sini penerimaan Allah di sini yaitu penerimaan dalam artian Allah akan mengganjari pahalanya. Nah, kalau misalnya dia minum khamar sekali, Allah tidak akan menerima salatnya. Maksudnya tidak akan kemudian berefek terhadap pahalanya orang itu sampai 40 hari. Adapun kalau menerima secara kewajiban, maka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian yaitu dia telah menunaikan kewajiban tersebut. Ya. Ya ini khawatirnya atau bahayanya meminum khamar dengan sengaja fa in taba alaihi. Kalau misalnya dia pun bertaubat, pasti Allah taala akan menerima taubatnya. Fa in 'ada lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha. Jika ia kembali meminum khamar, maka Allah kembali tidak menerima salatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Dari sini wallahu alam apakah orang misalnya yang bertaubat setelah minum khamar masih dihukum 40 hari ke depan atau bagaimana Ana belum bisa menjelaskan namun zahirnya semuanya dihukumi 40 hari setelah dia minum khamar tidak diterima salatnya. Tidak terima dalam artian tidak diberikan ganjaran pahala. Hanya telah menunaikan kewajiban saja. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, kata Abdullah bin Amr, aku ragu apakah pada kali ketiga atau keempat beliau bersabda, fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yasqihu min radghatil khabali yaumil qiyamah. Jika ia kembali melakukannya, itu sampai terus sampai terus gitu kan. Maka menjadi hak Allah untuk meminumkannya radghatul khabal. Cairan perasan ahli neraka. Yang tadi kita bilang yaitu berupa nanah, darah dan kotoran-kotoran. Oh, Pada hari kiamat nanti. Kemudian kita baca kembali. Kita berlanjutkan di dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghutah Qil وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن نعوذ بالله kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata mudminan lil khamri saqahu Allahu min nahril ghutah Barang siapa yang meninggal dunia dengan atau sebagai berstatus sebagai seorang pecandu khamar. Maksudnya mudmin al-khamr. Ya, idman artinya candu yaitu berulang-ulang terus melakukannya. Pecandu khamar beda dengan orang yang memang dia hanya sekali atau dua kali, tapi ini pecandu khamar. Barang siapa yang mati meninggal dunia berstatus sebagai seorang pecandu khamar. Saqahu Allahu min nahril ghutah kelak Allah akan memberikannya minum dari sungai yang namanya Al-Ghutah. Qil ada yang bertanya, "Wa ma nahrul Ghutah?" Apa yang dimaksud dengan sungai Ghutah? Al-Ghutah ya Rasulullah. Beliau menjawab, "Nahrun yajri min furujil mumisat." Sungai yang mengalir dari kemaluan pada wanita pezina, eh, mumisat. Furuj jamak dari farj. mumisat yaitu perempuan yang berzina yu'zi ahlan nari rihu furujihinna yang bau kemaluan mereka itu menyiksa penghuni neraka bau kemaluan mereka itu menyiksa penghuni neraka ini menunjukkan Masya Allah bisa dikarenakan saking banyaknya mereka. Ya bisa bisa disebut, mungkin eh, jadi ada tafsiran bisa disebabkan satu dari mereka aja itu udah, udah bikin baunya banget banget kemaluannya. Atau bisa dikatakan karena ini lafal jamak furuj itu menunjukkan banyaknya mereka. Karena banyak dari penghuni bumi ini wanitanya tidak menjaga kemaluannya. Ya. Yeah. Baik. Alhamdulillah. Di dalam Al-Musnad Imam Ahmad juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'radun nasu al qiyamati thalatha 'aradat. Fa amma 'aradatani fajidalun wa ma'adhir. Wa amma ath-thalithatu fa 'inda dhalika tatiru as-suhufu fil aydi." Fa'akhidhun biyaminihi wa akhidhun bishimalihi. Di hari kiamat nanti Manusia akan dihadapkan kepada Allah tiga kali. Tiga kali dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dan kedua itu jidal dan ma'adhir. Yang pertama dan kedua itu perdebatan. Ya ini perbincangan mengenai amalan-amalan lalunya. Dan juga ma'adhir yaitu penghikayatan penyampaian berbagai uzur alasan mengapa kamu begini mengapa kamu begitu. Sebagaimana nanti insya Allah akan ada hadis mengapa kamu berjihad? Mengapa kamu mencari ilmu? Mengapa kamu membaca Quran? Dijawabnya, saya membaca Quran demi kamu ya Allah, demi engkau ya Allah kan. Tapi nanti lihat bahwasanya akan ada jidal dan ma'azir di pertemuan pertama perhadapan pertama dan kedua. Wa amma adapun yang ketiga fa'inda dzalika tatiru suhufu fil aidi pada waktu itulah lembaran-lembaran itu suhuf suhuf amal maksudnya itu berterbangan fil aidi di tangan-tangan maka kemudian berterbangan itu nanti kembali ke tangan kita masing-masing dan kembalinya ke tangan itu tergantung dari amalan kita dan tergantung dari akidah kita kepada Allah taala. Fa'akhidhun biyaminihi wa akhidhun bishimalihi. Kemudian ada yang mengambilnya dengan tangan kanannya dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya. Itu semua tergantung dari amalan kita sesuai dengan di surat Al-Haqqah. Fa amma man utiya kitabahu eh, biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang mengambil dengan tangan kanannya akan berkata, "Ha, ah ini dia." Iqra'u kitabiyah, bacalah kitab saya nih. Nah, dimulai dari akidah dia kemudian. Sebabkan akidah, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Sesungguhnya aku berzon. Saya berzon, zon di sini maksudnya yakin bukan zon dalam istilah usul fikih yang kita kenal, tapi zon di sini maksudnya adalah yakin inni dzanantu anni yakin bahwasanya saya akan mulaqin hisabiyah, akan bertemu dengan hisab seperti ini. Ya. Ini dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, kemudian apa setelah itu? Bahwa fi aisyatir radhiyah, fi jadatin aliyah, qutufuha daniyah dan terus terus. Adapun orang-orang yang mengambil dengan tangan kiri wa amman utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang-orang yang mendapatkan dengan tangan kiri mereka akan mengatakan ya laitani aduhai seandainya ya ya laitani lam uta kitabiyah seandainya aku tidak diberikan kitab ini Ya wala adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliya Syuf sini ma aghna anni maliya Ternyata enggak cukup ini hartaku, enggak bermanfaat. Itu menunjukkan bahwa justru orang-orang yang nanti masuk neraka kebanyakan orang-orang yang berharta banyak. Dan dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW juga pernah melihat bahwasanya mayoritas penghuni surga itu duafa, para orang-orang yang lemah tertindas. Ya ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah yaitu kekuasaanku udah hancur tentangku itu nggak ada nggak ada manfaatnya jadi orang-orang penghuni neraka itu justru rata-rata dan mereka berharta dan mereka berkuasa naudzubillah makanya Rasulullah SAW melarang kita mentahzir kita untuk mengejar kekuasaan karena kekuasaan itu fitnah dan urdah untuk neraka itu sama dengan kita uh, me menampilkan diri menuju neraka. Ya. Maka jangan dicari yang namanya kekuasaan itu. Namun masya Allah, Allah musta'an sekarang-sekarang banyak dari kita justru mencarinya. Dan tidaklah seseorang mencari kekuasaan ya benar-benar mencari walaupun kekuasaan itu penting sahih kekuasaan itu penting sekali tetapi tidaklah seseorang memang dia niat uh, memang dia semangat mencari kekuasaan melainkan pasti ada sesuatu di balik itu dari dunia ya naudzubillah masih di dalam musnad Imam Ahmad juga dari Abu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه berhati-hatilah iyakum kita tahu kalau lafal iyakum wa ya kalau iyakum wa itu maknanya berhati-hatilah dari muhaqqirat az-dzunub dosa-dosa yang diremehkan dosa-dosa yang hakir diremehkan. fa innahunna sesungguhnya dosa-dosa itu yaitu dosa-dosa kecil itu yajtami'na kalau misalnya berkumpul ala rajuli uh, pada diri seseorang ya terakumulasi pada kita iya atau fa innahunna yajtami'na ala rajuli hatta yuhlikna sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkumpul di situ terjemahannya kalau di sini terjemahannya pakai apabila tapi kalau dalam hadis sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkumpul pada diri seseorang hatta yuhliknah sampai ia dosa-dosa itu membinasakannya. Mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak berzina, tapi kita lakukan dosa-dosa kecil yang kita pelihara, maka Rasulullah telah mengabarkan bahwa saya dosa-dosa kecil itu yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknah. Sampai dia hancur ya dosa-dosa kecil itu terus berkumpul ibarat kalau misalnya lemak-lemak yang berkumpul gitu lama-lama akan menghancurkan juga ya. wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kemudian membuat perumpamaan tentang hal tersebut kama sari qaumin nazalu arda falat ibarat suatu kaum yang singgah di falat, ardin falat, di suatu bumi yang lapang. Suatu kaum yang singgah di bumi yang lap, di tanah yang lapang. sani'ul qaum. Ketika tukang masaknya datang untuk memasak makanan, ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil'ud. Setiap mereka pergi lalu kembali lagi datang dengan membawa ranting Ya warrajulu ya, yaji'u bil'ud hatta jama'u sawadan sampai terkumpullah tumpukan kayu wa ajjahu wa ajjaju nara mereka pun menyalakan api fa andaju ma qadhafu fiha hingga api itu dapat mematangkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya jadi ibaratnya ada suatu kaum singgah di tanah lapang ada tukang masaknya. Kemudian mereka masing-masing mencari ranting dan tumpukan kayu sampai kemudian datanglah eh, tupu, sampai kemudian terkumpullah kayu itu ibarat terkumpulnya dosa. Nah, setelah mereka menyalakan api itu sampai benar-benar kayunya itu apa bakarnya besar. Jadi kalau kita mengoleksi dosa-dosa kecil ibarat mengumpulkan ranting-ranting untuk kemudian mudah terbakar ranting-ranting itu dan bisa membakar diri kita sendiri ya naudzubillah wa fi sahih dalam sahih di sini sahih Bukhari maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yudrabul jisru ala jahannam dibentangkan jembatan jisr itu jembatan ala jahannam di atas neraka jahannam akunu awwala man yujiz sedangkan akulah orang pertama yang akan melewatinya melewati dengan sukses ya wa da'watur rusul yauma idzin doa para rasul saat itu apa doanya mereka Allahumma salim salim ya Allah selamatkanlah selamatkanlah bihi kalalibu mithlu syauqis sa'dan di sana terdapat kait seperti duri pohon asa dan takhtafun nasa bi a'malihim kait ya di sana di mana tadi di jembatan di atas neraka jahanam ada kait-kait yang nanti banyak orang tersangkut nah kait-kait itu ya takhtaf menyambar jadi bukan sekadar manusia nggak sengaja kekait tapi menyambar anas manusia yang disambar malihim sesuai dengan amalan-amalan mereka Allah mustahil sesuai dengan amalan-amalan mereka faminhum almu baku di antara mereka manusia yang lewat ada yang binasa oleh amalnya wa minhum al-mukhardal thumma yanju serta ada yang tubuhnya teriris-iris dan terlempar hatta idza faraghallahu tapi kemudian selamat hatta idza min al qada'i bainal ibad jika Allah telah mengadili para hambanya wa arada an yukhrija minan nari man arada an yarhama mimman kana yashru an la ilaha illallah Lalu ingin mengeluarkan dari neraka siapa saja yang dirahmati oleh Allah dari orang-orang yang dahulu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Faya eh, malaikata an yukhrijuhum. Maka Allah pun akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka. Faya'rifunahum bi alamati atharis sujud. Para malaikat tersebut mengenali mereka dari tanda bekas sujud, yaitu ini orang-orang yang benar solatnya. Bukan tanda-tanda yang zahir kita ada hitam-hitam di sini sekarang, tapi min asari sujud itu hanya terlihat nanti di hari kiamat ya ada tanda-tandanya sebagaimana di antara kekhususan uh, umat Nabi bahwa nanti kelak di hari akhir kita akan terlihat hurran muhajjalin yaitu putih bersih bagian-bagian yang terkena wudhunya itu nggak kelihatan sekarang mungkin tapi di akhir nanti akan kelihatan tanda-tandanya itu beda ya orang yang berkata la ilaha illallah dan meyakininya selagi di dunia tak walaupun dia bermaksiat nanti Allah selamatkan walaupun masuk neraka terlebih dahulu nanti Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Nah, para malaikat tersebut gimana cara mengenali mereka? Mengenali mereka dari ada tanda bekas sujud. Jadi yang namanya sujud itu adalah amal yang tidak akan Allah sia-siakan. Lafal la ilaha illallah yang kita ucapkan di solat atau di selain solat kita itu tidak akan Allah sia-siakan. Tetap akan nanti diseleksi akan dilihat Malaikat juga akan memungut ya, memungut setiap yang masih di neraka yang ada bekas sujudnya di jidatnya. Ya. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula min ibni Adam athara sujud. Sebagaimana Allah mengharamkan neraka untuk memakan tanda bekas sujud anak Adam. Allahu akbar kita tiap-tiap kita insya Allah mudah-mudahan ada tanda sujudnya dan neraka itu tidak akan melahap tanda sujud tersebut atas perintah Allah. Fayukhrijunahum qadim tuj qadim tuhishu fayusabbu alaihim min ma Para malaikat lalu mengeluarkan mereka dalam kondisi hangus terbakar Selanjutnya mereka disiram dengan air yang disebut air yuqalu lahu ma'ul hayat, air kehidupan. Fayanbutuna nabatal habbati fi hamilis sail. Mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji di tepian saluran air. Nah, Masya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wafur rahim. Tapi di sini ada hadis yang luar biasa setelah ini. Hadis yang luar biasa. Masya Allah kita berlindung kepada Allah dari ketertipuan niat kita. Coba kita baca Arabiknya dulu. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda fihi yawmal qiyamati thalatha. Rajulun ustushida فأتي به فعرفه نعمه فعرفه فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكن قتلت ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فقال كذبت ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل وقرأت القرآن يقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار Ini ada beberapa tiga golongan ini orang yang akan diadili kelak sebelum diadilinya para penyembah patung yaitu asnaf annas itu jenis-jenis manusia yang pertama kali diadili nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna awalan nasi yuqda fihi yaumil qiyamati thalatha Sungguh manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat kelak adalah tiga golongan berikut Rajulun ustushid. Seorang yang zahirnya mati syahid karena perang atau membela agamanya. Kemudian mati syahid, yaitu zahirnya seperti orang yang mati syahid. Fa'utiyabihi didatangkanlah ia fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha diperlihatkan nikmat-nikmatnya lalu ia pun mengakui kenikmatan itu. Faqal Allah selanjutnya bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tadi? Qal qataltu fika hatta qutilt. Ya Allah, saya berperang di jalan Engkau ya Allah sampai saya terbunuh. Allah berseru, "Kadzabt, kamu berdusta." Walakin qatalta liyuqal huwa jari. Kamu berperang supaya dipuji, oh dia seorang pemberani. Wa qad dan itu sudah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan agar wajahnya diseret hingga dilemparkan ke neraka. Allah. Nah, sekarang orang kalau mau berjihad itu juga ada kesulitan dia mungkin Allah berikan kenikmatan misalnya ada orang sekarang berjihad muqatalah berikan kenikmatan apa kenikmatan punya pedang punya alat punya keberanian itu kenikmatan semuanya kemudian manusia memujinya karena beraninya karena tegasnya karena tangkasnya dan seterusnya dan ujian di zaman ini untuk para mujahidin ada sendiri ujiannya. Kalau ingin zaman dulu ujiannya di peralatan, sekarang ujiannya di hati. Di hati. Karena mayoritas atau sering sekali kita ini melihat baik diri kita atau siapapun memamerkan amalan kita. Memamerkan amalan kita setelah ada jejaring sosial dan semacamnya. Jika para mujahidin di zaman dahulu mereka menyembunyikan amalnya. Kalau mujahidin jemaah sekarang, masya Allah. Yang kita tidak tahu apa isi hati masing-masing, namun takut sekali kita bahkan kita yang menjadi penonton saja kita takut amal mereka sia-sia karena semua amalan dicatat di dalam media sosial mereka seperti malaikat yang mencatat amalan-amalan sendiri kemudian mendokumentasikan segala perbuatannya. Padahal, ya, walaupun memang ini insya Allah memotivasi, namun ini ditakutkan akan mempersulit nantinya untuk kembali ke track asal itu keikhlasan dalam berjuang. Bahkan di zaman Nabi SAW, seorang sahabat atau ada seorang yang zahirin muslim berperang dengan gigihnya. Lalu seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah itu fulan, masya Allah, hebat sekali beliau, semangat sekali beliau." Rasulullah dia penghuni neraka. Ujung-ujungnya terlihat apa? Orang itu bunuh diri karena putus asa. Itu karena niat awalnya nggak benar. Iya. Yeah niat awalnya nggak benar. Mungkin ada seorang mujahid niat awalnya benar, namun disebabkan iblis, tentu iblis syaitan nggak nggak pengen kita tuh niatnya benar. Akhirnya digunakanlah media-media sosial untuk melihat memperlihatkan dirinya sedang ini sedang itu. Ya kemudian ketika misalnya kita ingatkan, ya nggak apa-apa bagus mendokumentasikan supaya kita banyak belajar dari dari semua ini tetapi ada kiranya yang lebih baik kita tidak terlalu sering dalam mendokumentasikan perbuatan kita terlebih ini amalan yang paling soleh mungkin mereka akan berkata atau teman-teman akan berkata kamu hanya iri atau gimana suzon dan semacam. tapi masya Allah hal-hal seperti ini zaman sekarang sulit bagi kita kadang-kadang membendung diri untuk atau uh, menahan diri untuk menceritakan nama-nama baik kita. Ya. Jadi tetap orang yang berjuang di fisabilillah itu tetap hatinya itu harus dikontrol lagi. Harus diperbaharui lagi niatnya. Itu pertama. Kemudian kedua, dan ini untuk kita semua, terlebih anak pribadi. Warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Orang yang mempelajari ilmu Wa'allamahu dan mengajarkannya wa qara al-Qur'an. Dan dia membaca Al-Qur'an. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها didatangkanlah ia dan diperlihatkan nikmat-nikmatnya lalu ia pun mengakuinya faqala ma amilta fiha selanjutnya Allah bertanya apa kamu apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tadi qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu dia menjawab, saya mempelajari ilmu di jalanmu ya Allah dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an dan saya membaca Quran di jalanmu ya Allah. Faqala kadzabt lalu Allah berseru bohong kamu. Walakin ta'allam taliqal huwa alim. Tapi kamu belajar supaya dipuji supaya dipuji disebut kamu adalah seorang alim faqad qil dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang buat kamu wa qara'tal qur'ana yuqal huwa qari wa qad qil kamu pun membaca Al-Quran supaya dikatakan dia adalah seorang qari dan hal itu sudah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Lalu diperintahkan agar ia diseret atas wajahnya hingga dilemparkan ke neraka. Allah na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Dan kadang kita yang belajar ini merasa sangat tidak aman dengan diri kita ya. Bahkan ketika kita melihat orang-orang awam yang malas belajar, kadang kita merasa mereka kok kayaknya lebih selamat dari kita. kadang kita ketakutan ketakutan akan hancur leburnya amal-amal yang telah kita bina kadang kita suudzon dan curiga pada diri kita sendiri apakah benar ini selama ini kita berletih payah mencari ilmu dan mengajarkan lillahi ta'ala kadang tergambar di benak kita ingatan-ingatan dan kenangan-kenangan kita belajar ilmu Allah. Kemudian merasakan rasa takut bahwa saya kenangan-kenangan itu di dunia adalah kenangan baik takutnya di akhirat menjadi kenangan buruk disebabkan niat hati yang kita pernah belajar di sebuah hadis Ada seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Kemudian orang-orang pun memperbincangkannya loh. Bukannya kamu itu yang dulu mengajarkan kepada kami kebaikan? Bukannya kamu itu dulu yang menegur kami? Ya. Namun ternyata uh, kenapa dia disiksa? Karena benar dia beramar maaf naik munkar namun dalam kesendirian dia menerjang apa yang dia larang. Dan orang-orang yang mencari ilmu dan mengajarkan untuk dianggap alim itu berpotensi di kesendiriannya dia lebih buruk dari yang terkira. Dan na'udzubillah dan juga berkaitan dengan media sosial yang level kedua ini, orang kedua ini bisa jadi malah lebih sulit keadaannya dibandingkan yang pertama. Karena sekarang ilmu telah Allah bukakan sebagaimana dalam Sunan Nasa'i di antara tanda-tanda kiamat dibukakannya ilmu. Ilmu banyak sekarang, orang banyak pinter sekarang. Kadang kita memamerkan kepintaran itu di media sosial yang orang tidak bisa menelaah apa maksud kita, apa tujuan kita, apa niat kita, namun Allah Maha tahu apa maunya kita. Kadang kita teringat dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman ada hadis hampir saja barang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim itu nanti di hari di akhir-akhir zaman itu adalah kambing yang ia gembala. Kemudian dia hijrah dan mengasingkan diri ke suatu bukit atau gunung demi menghindari fitnah. Begitu juga misalnya kita nih ngajar dan semacamnya. Keinginan untuk populer itu ada. Namun kita berlindung pada Allah dari fitnah tersebut. Ada beberapa orang yang tanpa pun dia mempopulerkan diri dia secara zat dirinya itu sangat mudah untuk populer. Mungkin karena kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Yang seperti ini sulit untuk mencegah diri dari kepopularitas. Dan popularitas itu bisa menghancurkan seorang talibul ilm, seorang muallim, seorang syekh dan seorang qori. Ya. Dan itu tidak kita tidak bisa merasa selamat begitu saja sekarang. Wallahu a'lam nanti bagaimana. Wallahu musta'an. Kemudian yang ketiga wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli. Orang yang diberi kelapangan oleh Allah dan diberikan segala jenis harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkanlah dia dan diperlihatkan nikmat-nikmatnya. Lalu ia mengakuinya. Faqal ma 'amilta fiha? Allah berkata, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tadi? Dengan kelapangan dan harta-harta itu? Ia menjawab, Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah ada suatu sarana yang engkau suka agar diinfakkan dalamnya melainkan aku telah berinfak demi engkau ya Allah. Maka Allah berseru kadzab, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad. Kamu melakukannya supaya dikatakan ia seorang yang dermawan. Faqad dan hal itu sudah dikatakan lalu summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar lalu diperintahkan agar ia diseret atas wajahnya ya diseret atas wajahnya berarti diseret dan wajahnya di dasar ya tergeret dengan naudzubillah keburukan-keburukan hingga dilemparkan ke neraka disebutkan dalam suatu lafal fahaulai thalathatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumil qiyamah tiga orang tadi adalah makhluk Allah yang dengannya pertama kali neraka dinyalakan pada hari kiamat iya ini ada kalimat dari Syekhul Islam Nitaimiyah yang penting nih kita baca ini sebagai khotimahnya tapi kalimat ini penting Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa sami'tu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul." Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kama anna khairun nasi al-anbiya" Sebagaimana sebaik-baik manusia adalah para nabi, fasyarrun nasi man tashabbaha bihim minal kadzabin. Ya, juga sebaik-baik manusia itu adalah para nabi, maka sejelek-jelek manusia adalah orang yang berusaha menyerupai mereka menyerupai para nabi dari kalangan para pendusta yaitu siapa orang yang berlagak berilmu seperti para nabi orang yang melakukan tugas mengemban dakwah seperti para nabi padahal dia berdusta dalam ilmu dan dakwahnya naudzubillah bisa difahami sini iya. jadi seburuk-buruk orang justru bisa saja orang itu guru kita walaupun kita nggak menuding siapa-siapa tapi bisa aja guru guru kita guru ngaji kita berposisi seperti dai yang merupakan jabatan dan peramalannya para rasul dan para nabi dakwah ini hati-hati kita mau dakwah niatnya dulu hati-hati sejelek-jelek manusia orang yang berusaha menyerupai para nabi namun mereka ternyata sebenarnya dari kalangan para pendusta bohong. Berdakwah bukan untuk li'la kalimatillah. Dan para nabi adalah mujahidun bukan mujahidun. Ya, mujahidun. Dan mereka ulama, para nabi, alimun. Kemudian dikatakan di sini wadda'a annahu minhum wa laysa minhum. Orang itu mengaku dari kalangan nabi padahal dia bukan dari kalangan mereka. Okay. Setelah kalangan Nabi, setelah Nabi, fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun wal mukhlisun, al mukhlisun. Sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama. Syuf. Para syuhada. Para penginfak yang ikhlas. Itu sebaik-baik orang. Ya, yaitu siapa? Ulama, syuhada, dan para munfiq yang ikhlas, mutasaddiqun yang mukhlisun. Itu sebaik-baik setelah Nabi. Nah, sejelek-jeleknya adalah syarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Sedangkan sejelek-jelek manusia adalah orang yang berusaha menyerupai mereka dengan menimbulkan persepsi yang salah bahwa ia termasuk dalam kalangan mereka. Padahal sebenarnya orang-orang itu bukan dari kalangan ulama, bukan dari kalangan syuhada, bukan dari para yang masih Ulama, syuhada dan muntasaddiq. Itu seperti hadis tadi. Seperti hadis tadi. Ada alim mencari ilmu menginginkan dia mendapatkan rutbah yaitu posisi seperti orang berilmu. Padahal tujuannya bukan untuk mencerdaskan kaum muslimin, bukan untuk i'la kalimatillah. Kemudian syuhada Orang-orang yang gugur mati syahid terbaik. Tapi ada orang yang menyerupai orang-orang syuhada itu berperang ke sana kemari, berjuang sana sini. Namun kata Rasulullah, siapakah yang fisabilillah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi maka dia fi sabilillah. Nah, seburuk-buruk orang adalah orang yang menyerupai orang-orang fisabilillah namun dia hanya ingin dilihat seperti mereka.